dikasih pesan oleh Allah Taala ketika mendakwahi Fir'aun dan kalian berdua berkatalah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu kan ngajak uh, jelas ngaku Tuhan ya, disuruh nasihatinya lemah lembut orang yang ngaku jadi jadi Tuhan. Wal kabul maujud. Sebetulnya masyarakat itu kalau dinasihati mau nerima. Masyarakat itu kalau dinasihati sebetulnya mau mau nerima, kabul mereka, menerima nasihat. Wal ya'su haram. Sedangkan membuat orang putus asa dari Allah itu haram. Haram itu, tidak boleh buat orang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kibari dzunub. Dan itu termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Ya, itu termasuk salah satu dosa yang sangat besar membuat orang uh, berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu Huthu auladakum wa ahlikum alal haya fal khair kullu fil haya husan fi madayik shibab waddi sighar yaf'aluna ghashwah ala ru'usihim fi syari' qad tusamma 'inda sufiyah khalwah mukhtasirah Ini saya ambil ringkasnya beliau memerintahkan uh, mengajarkan kepada kita semua hendaknya kamu e, menganjurkan anak-anakmu dan keluargamu untuk punya rasa malu karena kebaikan seluruhnya terletak pada rasa pada masa pada rasa malu. Wa qala radhiyallahu anhu fi ihya lailatin nisfi min Sya'ban sanah alaf wa mi'atan wa arba wa khamsin inda qawlihi rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik Hakian an nabilah Musa alaihi salam unzur qawlahu wa adkhilna fi rahmatik lam yakul bi ilmi wala bi amali ma annahu nabi bal qala fi rahmatik dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu taala anhu ketika di malam nisfu Sa'ban beliau ceramah beliau ketika mendengar wahyu Allah di surat Al-A'raf ayat 151 ighfirli wa li akhi Nabi Musa berdoa kepada Allah ya Allah ampuni aku dan adikku Wa adkhilna fi rahmatik dan masukkan kami dalam rahmatmu. Masukkan kami dalam rahmatmu. Coba perhatikan doa Nabi Musa yang berbunyi wa adkhilna fi rahmatik. Masukkan kami dalam rahmatmu. Beliau tidak mengatakan dengan amal saya, dengan ilmu saya, tidak. Tapi cukup mengatakan masukkan kami dengan rahmatmu. Jadi tidak tidak mengandalkan amalnya, tidak mengandalkan ilmunya, pasrah total pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ampuni saya, ampuni adik saya, masukkan kami dalam rahmatmu. Jadi ketika mengharap ampunan itu tidak mengandalkan apapun, tidak mengandalkan amalnya, tidak mengandalkan ilmunya, yang diandalkan cuma rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa qala radhiyallahu anhu وأن تشكر نعمة العافية وشكرها أن تقبل على أهلك وأولادك بالتعليم تبذل جهدك في ذلك ماشي خلاف هذا أنت تتغانم تتغانمهم وهم يتغانمونك لأن الموت أقرب كل غائب ينتظر Beliau radhiyallahu menyatakan hendaknya kalian mensyukuri nikmat sehat. Ya, sehat ini hendaknya disyukuri. Nah, nikmat sehat ini disyukuri dengan apa? Dengan mendidik keluarga kita, anak-anak kita dengan ilmu. Dengan segenap tenaga yang kita miliki hendaknya memperhatikan uh, pendidikan keagamaan mereka semua. Ini yang namanya mensyukuri kesehatan. Ya, menggunakan waktu kita untuk mendidik keluarga kita agar mengerti ilmu-ilmu agama. Sehingga kalian bisa menikmati anak-anak kalian dan anak-anak kalian bisa menikmati kalian dalam keadaan sehat dalam belajar dan dan mengajar. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyatakan Wakulu ketika Allah mewahyukan Wakala indah qala inda qouli ta'ala wa kulu washrabu wa la al-a'raf 31. Allah mewahyukan makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Fil amr semuanya. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Qala ba'dhum law akhadha an-nasu bihadhihi al-ayah mahtaju ila tabib li'anna shiba' manba'u kulli illah. Wa al-ilal minat tuhmah. Beliau menyatakan di sini ada seorang yang yang berkata, seorang ulama, seandainya masyarakat itu mau mengamalkan ayat ini, kulu washrabu walatusrifu makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ya, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Seandainya masyarakat mau mengamalkan ini, tidak ada orang yang butuh dokter. Artinya tidak akan ada orang yang sakit sampai butuh dokter itu tidak ada. Paling kalau sakit masuk angin gitu, ringan-ringan gitu ya. ya. Tidak akan ada orang yang butuh ilah ilah tabib, tidak butuh dokter. Karena kenyang itu sumber segala penyakit. Ya, dari dari perut yang kenyang itulah kemudian lahir segala macam penyakit, kekenyangan gitu. Wa qala radhiyallahu anhu تذاكر سيدنا عبد الله بن علي الحداد والشيخ علي بن عبد الله بارز في شأن الصلاة وقالوا أجمع العلماء على أن الإنسان لو حصلت له في عمره صلاة من صلاة أهل القرب لكفته إلى العباد أو كما قال ولكن صل واستغفر وتب سبيلك أن تستغفر الله بعدها كان بعضهم يقول إني أنصرف من صلاتي حياء من الله كمن ينصرف من الزنا الله Pernah suatu ketika Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ngobrol atau saling tukar ilmu dengan Syekh Ali bin Abdullah Baros. Kita tahu Syekh Ali bin Abdullah Baros itu pelayannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas radhiyallahu anhu. Sementara Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas adalah gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga Syekh Ali bin Abdullah Baros ini hidup sezaman dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ketika duduk bareng ngobrol tentang masalah sholat, ya ngobrol tentang masalah sholat. Para ulama mengatakan sepakat para ulama bahwasannya seandainya manusia itu satu orang ada yang bisa melakukan sholat seumur hidupnya seperti sholatnya para wali sekali saja para wali yang dekat dengan Allah sekali saja sholatnya ada yang seperti itu maka itu satu sholatnya pahalanya cukup untuk kehidupannya abadi selama lamanya bukan berarti sholatnya cukup sekali bukan Sholatnya kalau ada satu saja sholatnya yang mirip sama dengan sholatnya para wali Pahalanya satu sholatnya itu cukup untuk kehidupan abadi selama-lamanya Akan tetapi kalau buat kita Kalau buat kita kata beliau Sholli was takfir watub Sholatlah, habis sholat minta ampun dan bertobatlah Atas sholatmu tersebut Sabi Sabiluka antastaghfirullah ba'daha Kalau kita ini orang-orang yang seharusnya habis sholat istighfar Minta ampun Ya Allah kok sholat saya seperti itu gitu. Bukan merasa puas Wah saya udah sholat ya, Bukan saya udah bagus sholatnya Justru setelah sholat istighfar Sampai-sampai ada orang soleh Sufi ya Ada sufi Sufi itu kalau sholat kan bagus Sholatnya hebat Beliau mengatakan Ini ansorifu min sholati Kalau saya selesai sholat Saya itu meninggalkan sholat Hayaan minallah Dengan rasa malu seperti malunya orang yang baru selesai zina. Saking menganggap sholatnya itu masih sangat buruk gitu ya. Sholatnya masih sangat buruk. Kenapa beliau-beliau seperti itu? Saya tambah dikit. Karena memang ada hadis yang mengatakan kalau ada orang sholat itu tidak khusyuk, sholatnya akan dilemparkan sama Allah, dikembalikan ke wajahnya seperti kain yang kotor Jadi Allah kan gak suka marah, ya. dilemparkan begitu. Nah, dibunuh kuda gombal kotor dilundung-lundung ya, kemudian di, dilemparkan ke, ke wajahnya. Sehingga orang-orang yang soleh habis sholat dia istighfar. Ini termasuk sholat saya yang dilempar atau tidak ini gitu. Ya. Minta ampun agar sholatnya diterima oleh Allah Taala. Pernah ada orang soleh yang mengatakan siapa yang habis sholat bisa menyesali sholatnya kok kurang bagus, bisa menyesali sholatnya kok buruk. Dia sedih dengan sholatnya itu, maka dia mendapatkan bagian dari hadis qudsi ana indal munkasirati qulubuhum min ajli aku bersama orang-orang aku ada pada diri orang-orang yang hatinya hancur karena aku jadi termasuk itu orang sholat kok habis sholat terus sedih ya Allah kenapa sholat saya nggak bisa khusyuk hati yang hancur ini menyebabkan dia dapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala wa qala radhiyallahu anhu وقال رضي الله عنه سيدنا محمد ابن حنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أمه غير سيدتنا فاطمة ومن كلامه رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا وقيل له إن أباك يظن بالحسن والحسين ويقدمك للجهاد Husain wa yuqaddimuka lil jihad فقال الحسن والحسين بمثابة عينيه وأنا بمثابة يديه فهو ينتكي عينيه بيديه فانظر إلى أذن أقله رضي الله عنه ونفعنا به ya, di sini disebutkan tentang Sayyiduna Muhammad ibn Hanafiyah Sayyiduna Muhammad ibn Hanafiyah ini adalah putranya Khalifah Ali bin Abi Thalib hanya saja ibunya bukan Fatimah Zahra jadi bukan cucu Nabi kalau Sayyidina Hasan dan Husain adalah cucu Nabi karena ibunya adalah Fatimah Zahra. Sedangkan Sayyidina Muhammad Ibn Hanafiyah putranya Sayyidina Ali dari ibu yang lain. Ya, dari ibu yang lain. Beliau punya kalimat-kalimat hikmah yang luar biasa. Sayyidina Muhammad Ibn Hanafiyah, oh, nama anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Saudaranya Sayyidina Hasan dan Husain. Di antaranya kalimat hikmahnya adalah Laisa bihakimin Bukanlah orang yang bijaksana Bukanlah orang yang bijaksana Seseorang Yang dia Tidak bisa bergaul dengan orang Yang memang harus bergaul dengannya Ya tidak bisa bergaul dengan baik Dengan orang yang memang harus bergaul dengannya Jadi misalnya kita jadi bawahan Punya atasan kok galak Gak bisa, gak bisa ninggalkan atasannya Memang harus harus bergaul dengan atasannya Atau kita punya temen temennya itu memang perangainya yang buruknya luar luar biasa mau tidak mau kita harus bergaul dengan dia karena kerjaan atau apa ya jadi ada orang-orang yang kita tidak bisa lepas dari pergaulannya nah terhadap orang yang seperti itu ya tetap harus bisa bergaul dengan dengan baik kalau nggak bisa bergaul dengan baik maka bukan orang yang bijaksana terus bergaul dengan baik sampai nanti Allah yang memberikan jalan keluar entah atasannya diganti entah atasannya yang dipecat Artinya atasannya mau galak, kamu jangan galak gitu. Atasannya mau marah-marah, kamu jangan marah, marah. Ya temennya kok jadi penipu semua, ya kamu jangan menipu. Sampai nanti Allah menyingkirkan rekan-rekan kerja ini Allah sendiri yang ganti nanti. Sampai ada ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru membalasnya dengan dengan yang buruk. Jadi kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Muhammad Ibnu Hanafiyah ini di dipanas-panasi sama orang. Ya dipanas-panasi. Kenapa dipanas-panasi? Karena secara zahir tampak perlakuannya Sayyidina Ali itu agak berbeda. Tampak Sayyidina Muhammad Ibn Hanafi disuruh jihad. Disuruh jihad. Sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain disayang, tidak disuruh jihad. Yang suruh berangkat perang Sayyidina Muhammad Ibn Hanafiyah. Datang satu orang yang manas-manasi. Tuh lihat itu. Hasan dan Husain dirawat, sayang saya tidak seperti kamu. Kamu suruh jihad, biar kamu mati, biar meninggal. Jadi bapakmu ini gak sayang sama sama kamu. Maka jawabannya coba lihat. Jawabannya anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamajah dan saudaranya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ya Sayyidina Muhammad Ibn Hanafiyah. Jawabannya begini. said apa Hasan dan Husain itu saudara saya itu bagi ayah saya adalah kedua belah mata beliau. Kedua bola mata beliau. Hasan dan Husin, mata mata kanan dan mata kiri buat ayah saya. Kalau saya, saya ini tangannya ayah saya. Tangannya ayah saya. Maka ayah saya itu melindungi matanya menggunakan tangannya. Menggunungi matanya dengan menggunakan tangannya. Jadi pangkat saya ini justru menjaga kehormatan orang tua saya dan alat yang paling paling penting. Coba lihat bagaimana kecerdasan akalnya itu. Ketika dipanas sih, justru bisa menjadikan itu jadi sesuatu yang sangat sangat indah. Wa qala radhiyallahu anhu inda qauli alaihi salam. Ini saya akan sampaikan kalamnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang juga ini menjadi tanda tanya saya selama selama ini. Ini ada pandangan yang bagus ya. Ada pandangan yang bagus. Ma bin yaumin yusbihul ibad fihi illa malak wa malakani yunadiyan. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah seorang itu berbagi hari kecuali ada dua malaikat yang berseru. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan, ya Allah, berilah orang yang mau berderma itu ganti yang baik, wa'ti mumsikan talafan dan belilah orang yang tidak mau berderma itu ganti kehancuran. Artinya yang berderma diganti baik, yang yang pelit dihancurkan hartanya. Maka beliau menyampaikan satu pandangan orang soleh. Kalau ba'dul ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan alma innal malaika la tad'u bisyar. Malaikat itu tidak pernah mendoakan yang buruk. Di hadirin ini kan malaikat mendoakan keburukan. Sedangkan malaikat tidak pernah mendoakan yang buruk. Berarti sebetulnya ini bukan doa buruk. Sebetulnya ini bukan doa buruk. Nah, lantas bagaimana? Wa inna ma ma'nahu wa fikhul itlafi fi wujuhil khair. Kalau ada orang yang berderma, didoakan oleh malaikat, "Ya Allah, beri dia ganti." Kalau ada orang yang pelit, didoakan oleh malaikat, "Ya Allah, beri dia petunjuk untuk menghancurkan hartanya di jalan kebaikan." Artinya didoakan jadi orang yang baik. Untuk menghabiskan hartanya jalan kebaikan. Artinya kalau ada orang yang pelit, hancurkan. Beri petunjuk untuk menghancurkan hartanya di jalan kebaikan. Ini pandangan ulama yang menganggap tidak ada malaikat yang berdoa buruk untuk orang orang lain. Wa inda qaulihi alaihi salam Ibnu Adam innaka intubdhil al-fadl khairul lak. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, wahai anak cucu Adam, jika kamu mau memberikan, mendermakan kelebihan harta yang kau miliki, maka itu baik buat kamu. Yang dimaksud al-fadl itu adalah sesuatu yang lebih. Ya sesuatu yang yang lebih. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Wa yas'alunaka madza yunfikuna? Qulil af." Mereka bertanya, apa yang seharusnya mereka dermakan? Maka katakan pada mereka semua, "Al-af." Al-afwa di sini bukan maaf, tapi dermakan sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi apa yang lebih dari kebutuhan kita hendaknya didermakan. Itu yang namanya orang yang yang mau berderma begitu. Apa punya kelebihan kasihkan orang, punya kelebihan dikasihkan orang. Wa qala radhiyallahu anhu azimul Imam Al-Ghazali li'annahu Abu Al-Ba'alwi. Tadruna man Abu Al-Ba'alwi al Imam Ghazali yunsabuna ilaih. Dikatakan beliau radhiyallahu taala anhu hendaknya kalian memuliakan Imam Ghazali. Tahukah kalian semua siapa bapaknya anak cucu Nabi dari dari Bani Alawi. Siapa? Sesungguhnya bapaknya anak cucu Nabi dari keluarga Bani Alawi adalah Imam Ghazali. Adalah Imam Ghazali. Mereka semua nas, nasabnya bersambung kepada Imam Ghazali. Maksudnya nasab keilmuan ya. Ya, nasab keilmuannya bersambung pada Imam Ghazali. Jadi bapak keilmuannya Bani Alawi ini katanya Ahmad bin Marwan bin Smith adalah Imam Ghazali.